Sebabnya ya Sebabnya ialah dikarenakan rumah tangga ini adalah al-madrasatul ula li insya'il jaili salih. Rumah tangga ini merupakan madrasah pertama. Sekolahan pertama. Lembaga yang pertama untuk melahirkan memunculkan generasi-generasi penerus yang soleh. Ketika Anda membaca sejarah Sejarah salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di sana antum mendapati banyak sekali para tokoh-tokoh Islam para ulama-ulama Islam, para pejuang-pejuang Islam. Itu semuanya tidak lepas dari rumah tangga. Adanya tarbiyah Islamiyah, tarbiyah yang di atas sunnah pada rumah tangga tadi sehingga melahirkan generasi-generasi tangguh seperti itu. Itu semuanya cikal bakalnya rumah tangga antara suami dan istri. Ketika rumah tangga itu dibangun di atas al-haq, rumah tangga itu dijalani di bawah naungan sunnah, mencontoh rumah tangga Rasulullah Alaihi Wasallam dengan ummahatul mukminin, maka akan tercipta sebuah rumah tangga Islami. Tercipta sebuah rumah tangga yang di atas sunnah. Di situ akan melahirkan bibit-bibit unggul di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu Maka akan terlahir dari sana barakallahu fikum jail saleh generasi yang saleh generasi yang mencintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam generasi yang betul-betul kembali kepada bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf sehingga ketika dibicarakan masalah rumah tangga itu bukan pembicaraan yang sepele. Tapi pembicaraan yang serius. Pembicaraan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan bimbingan-bimbingan sunnah dalam bab ini harus diamalkan dan dan dan wajib di, di, diupayakan oleh masing-masing pasangan. Sebagai seorang laki-laki, dia harus mencermati bagaimana profil Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Supaya dia bisa menjadi kepala rumah tangga sesuai dengan contoh sunnah. Dan supaya dia bisa membangun rumah tangganya di bawah naungan sunnah. Sebagai wanita, juga harus melihat, mengkaji, mempelajari bagaimana profil rumah tangga ummahatul mukminin. Bagaimana nisa sahabiyat, wanita-wanita sahabiyah membangun rumah tangganya. Supaya dia bisa menjadi seorang wanita yang salihah yang membangun rumah tangganya di bawah naungan sunnah mencontoh generasi salafnya. Ketika kedua belah pihak sang suami membangun rumah tangganya di bawah naungan sunnah dengan contoh Rasul dan para sahabatnya. Sang istri juga demikian membangun rumah tangganya di bawah naungan sunnah, mencontoh Ummahatul Mukminin, mencontoh Nisa Salafiyah, wanita-wanita salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in maka akan terwujud yang namanya rumah tangga islami, rumah tangga sunni tadi itu. Nanti akan muncul dari sana barakallahu fikum dzurriyyatun Solihah, Anak-anak keturunan yang solihah, Generasi-generasi pengikut yang betul-betul gigih membela sunnah. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan mencoba menggali profil rumah tangga Rasulullah SAW untuk kita contoh sebagai suami. Saya dahulukan saya dahulukan penjelasan tentang rumah tangga atau profil Rasulullah SAW di dalam rumah tangga dengan para istrinya. Cukup banyak poin para fikum. Yang pertama, yang pertama barakallahu fikum ialah mulatafatu ahli bersikap lembut kepada istrinya kepada keluarganya lutfun dengan kelembutan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga At-Tirmidzi dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa Ada penambahan lafaz wa altafuhum bi ahlih. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya. Dan kata Rasulullah SAW, mukmin yang paling sempurna imannya ialah altafuhum bi ahlih, yang paling lembut dengan keluarganya. Dia menjadi rajulun latif laki-laki yang lembut betul-betul mensikapi keluarganya dengan kelembutan bermuamalah dengan istrinya dengan penuh kelembutan lembut perangainya lembut ucapannya lembut perbuatannya barakallahu fikum di sini ada isyarat bahwasanya seorang wanita itu mencintai kelembutan. Tidak menyukai tindakan kekerasan atau tindakan kasar. Mereka paling suka kelembutan. Paling suka dengan sosok pria penyayang wanita. Sosok pria yang bisa mengerti seorang wanita. Perempuan itu lembut segala-galanya. Maka dia mencintai kelembutan. Maka yang dicari laki-laki yang lembut. Dan ini disebutkan Rasul SAW. Dan itu merupakan tanda akhlak seseorang insan, seorang muslim. Bahkan itu merupakan tanda kesempurnaan iman dia. Semakin lembut kepada keluarganya, semakin sempurna keimanannya. Dikaitkan dengan iman ya. Antum bisa berekspresi. Antum bisa me... gimana bahasanya, Pak? Bisa mengembangkannya dalam keseharian antum kepada keluarga. Bagaimana menjadi seorang suami yang lembut? Latif. Barakallahu Jangan menjadi seorang suami yang kasar. Ucapannya kasar, Peranginya kasar, perbuatannya kasar, perilakunya kasar, muamalahnya kasar, serba kasar. Nah suka perempuan. Antum mau kasih dia segepok duit tiap harinya Dalam keadaan kamu laki-laki yang begitu kasar nggak ada tumbuh rasa cinta Ya paling diterima duitnya Antumnya diinyahkan jajan Allah musta'an. Itu yang nggak punya iman. Tapi ketika antum walaupun sebagai laki-laki yang secara hartanya kurang, dunianya kurang, tidak bisa memberikan segepok uang yang banyak tiap harinya. Tapi ketika antum hadiahkan kepada dia sebuah kelembutan, disayang sama sang itu. Ini satu. Selebihnya silakan diterapkan. Ini semuanya ilmu praktek. Yang kedua, Yang kedua barakallahu fikum di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam dan nampaknya mungkin sepele menurut antum, ini perkara cukup besar. Ialah memanggil sang istri dengan panggilan-panggilan yang romantis. panggilan-panggilan yang menyenangkan dia. Disebutkan di dalam kitab Isyratun Nisa karya Imam Nasai rahimahullahu taala disebutkan riwayat Isnadin sahih bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dengan panggilan Humaira dikatakan ya Humaira Barakallah fikum ini satu-satunya hadis yang sahih yang berbicara tentang Humaira Aisyah dikatakan sebagai Humaira sahih ya. satu hadis mungkin ketika antum baca hadis lewat aja ya Humaira kaku gitu membahasakannya gitu ya. Tapi ketika antum mendalami maknanya tadi, itu luar biasa. Humaira dari kata-kata hamra. Isim tasghir dari kata-kata hamra. Hamra itu merah. Bentuk mudzakarnya ahmar. Humaira dikarenakan Aisyah masih muda. Sehingga dibikin tasghir. Hamro itu artinya wanita yang tidak sekedar cantik tapi jelita. Bayangkan. Nah, itu panggilan antum berikan kepada sang istri. Istri khusus nggak ada lagi yang lain. Antum panggil dia dengan panggilan semacam itu. Memanggil dia dengan panggilan yang luar biasa. Cantik gitu. sudah anak kecil lupa saya. Nah, saya antum apa namanya uh, eh, kebanggaan sendiri ya. Allah Kalau nggak ada anak kecilnya mungkin saya bisa lebih uh, lebih mendalam ya. Tapi dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang romantis tadi. Ya. Itu luar biasa efeknya di kalangan kaum wanita. Sesuatu yang mungkin selama ini nggak kita perhatikan mungkin sibuk dengan yang lain-lainnya, lupa dengan hal-hal kecil yang semacam ini. Padahal ini dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam yang dengan itu barakallahu fikum menumbuhkan rumah tangga yang begitu indah. Barakallahu fikum. Hmm, apalagi ketika antum manggil itu bisa gitu membahasakan dengan bahasa yang masya Allah gitu ya. Ketika antum panggil dia dengan panggilan semacam ini, tersanjung perempuan tadi. Tersanjung perempuan tadi. Berarti kamu sebagai seorang suami betul-betul memiliki dia dengan seutuhnya. Menjadikan dia sebagai istri seutuhnya. Antum pandang dia dengan sebaik-baiknya. Seolah nggak ada lagi yang kedua. Barakallahu Perempuan senangnya begini-begini. Maka Rasul SAW memberikan bimbingan kepada kaum muslimin yang semacam ini. Ini semuanya adalah pesan-pesan isyarat-isyarat ya. Bisa Anda kembangkan selama bukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Yang ketiga. <clears throat> yang ketiga barakallahu fikum. Yang juga dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam rumah tangganya ya khonamatina azakumullah ialah memberi kesempatan kepada pihak keluarga memberi kesempatan kepada sang istri untuk sejenak refreshing melihat sesuatu atau perkara-perkara yang mubah perkara-perkara yang perkara-perkara yang mubah atau membiarkan istrinya sejenak melakukan sebuah permainan-permainan yang juga mubah. Terutama apabila sang istri masih muda. Barakallahu Kita lihat sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha Dia menceritakan radhiyallahu taala anha Dakhala al-Habasyatu al-masjid yal'abun. Suatu hari orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia masuk ke dalam Masjid Nabawi, mereka bermain. Mereka memainkan tarian-tarian Habasyah untuk perang dengan tombak-tombaknya, dengan uh, tameng-tamengnya. Maka Rasul mengatakan kepada aku, Ya Humaira, atuhibbin antamburi tanzuri ilaihim? Wahai Gimana bahasakannya Evan? Eh, yang kecil-kecil eh, telinganya tutup ya. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan begitu. Humaira gitu. Mau lihat tak? Dikatakan oleh Aisyah, "Na'am." <clears throat> Iya, mau lihat. Maka Rasulullah SAW pun berdiri di pintu. Kamarnya Aisyah itu melekat dengan Masjid Nabawi. Rasul di pintu untuk menutupi Aisyah radhiyallahu taala anha. Seakan ini pintunya gitu ya. Itu pintu Habasyah di masjid ini. Rasul di pintu itu. Di pintu berdiri. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha wajib itu. Saya pun datang kepada Rasul فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده Saya pun meletakkan daguku di atas pundak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya menyandarkan wajahku pada pipinya. Nah, manja ya, masya Allah, mesra. Barakallahu Sambil lihat permainan orang-orang Habasyah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha wa min qaulihim yauma idzin Abul Qasim tayyiba Abul Qasim tayyiba di antara ucapannya orang Habasyah ketika itu memuji Rasul. Abul Qasim orang yang baik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Hasbuk." Sudah cukup belum? Katanya Aisyah, "La ta'jal, la ta'jal ya Rasulullah." Sabar, sabar, jangan buru-buru, jangan buru-buru ya Rasulullah. Faqamali Berdiri lagi Rasulullah. Lama, hasbuk. Sudah cukup belum? Sampai ketika ah, apa namanya Aisyah sudah merasa bosan, belum mengatakan cukup ya Rasulullah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, "Wa mali hubbun nazar ilaihim, walakinni ahbabtu ayyablughan nisa maqamuhu li wa makani minhu." Sesungguhnya aku nggak senang melihat habasanya tadi, katanya Aisyah. Saya itu sesungguhnya nggak suka dengan uh, permainan mereka tadi. Saya mau berbuat semacam itu supaya sampai kepada kaum wanita bagaimana kedudukan Rasul di sisiku dan aku di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan memandang permainannya ya, Ikhwan, nempelnya tadi lah ya, Ikhwan. Nah, meletakkan dagu di, di, di, di atas pundaknya, menempelkan di pipinya. Sisi ininya yang diinginkan sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Di sini khonatuna azakumullah perhatikan. Rasul memanggil Aisyah dengan kata-kata Humaira, panggilan mesra. Ya. Yang kedua, Rasul SAW menawarkan bukan Aisyah yang meminta. Di sini seorang suami harus berperan aktif. Menawarkan kepada Aisyah untuk sejenak relax, refreshing, melihat sesuatu yang mubah. Yang mubah bukan yang haram yang mubah ini penting seorang suami itu harus tahu bagaimana memanusiakan wanita bagaimana memuliakan menghormati seorang wanita mereka selama ini berkutat mengurusi antum, anak-anak antum, rumahnya antum. Yang masak, ya nyuci, ya nyetrika, mandikan anak, dan segala macamnya sapu rumah bersih bersih rumah melayani antum apalagi antum sembarang waktu lagi barakallahu fikum capek dia letih dia dan itu itu aja pekerjaannya sehari-hari ya bang itu pekerjaan dia mengurusi rumah sehingga sering yang uh, sering muncul yang namanya kejenuhan ada semacam jenuh bosan letih capek. Apalagi anak-anaknya super-super. Kan begitu. Seorang suami harus cerdas. Jangan kemudian antum kungkung mereka dengan pekerjaan rumah terus. Sambil nyabar-nyabari begitu. Sabar ya dek. Hah? Nanti sabar ya. Pahala loh. Gitu. Ya sabar dia. Dia juga akan merasa kuat dengan cara seperti itu. Senang dengan suaminya yang memberikan motivasi. Tapi ya dikasih sesuatu yang menyegarkan ya Pak. Aktif. Ini Rasul yang menawari bukan Aisyah yang minta. Hah? Ketika antum punya kesempatan, punya waktu yang luang, apalagi antum orang sibuk barangkali ehonnya, punya waktu yang luang, antum manfaatkan waktu-waktu yang sangat uh, yang, yang ada itu bersama dengan keluarga, ciptakan sesuatu yang sifatnya berkualitas katanya banyak orang, waktu yang berkualitas gunakan untuk supaya mereka ceria, mereka bahagia. Di antara caranya seperti ini. Ya, ada refreshing yang sifatnya mubah. Dilihat tempat-tempat, antum survei tempat-tempat yang aman untuk kita salafiyin ahli sunnah, jangan tempat-tempat yang kotor-kotor dalam tanda kutip. Cari-cari tempat yang aman. Oh, di sana itu ada pasir putih yang indah dengan panorama pantai yang masya Allah sepi tidak ada yang begitu begitu atau rame pas hari rame antum kesana pas hari sepi Barakallahu ada kesempatan yuk sana yuk wow yakin gak bakal nolak yakin gak bakal nolak apalagi antum surprise Hah? lagi asyik udah udah udah udah taruh semuanya. Hmm? Ini mau lagi ngiris bawang ini, taruh bawangnya. Terus beres, sekali-kali kita makan di luar. Masalah. Sekali-kali. Kalau uangnya tebel ya berkali-kali tidak apa-apa. Sekali-kali makan di luar. Udah langsung bawa dia. Bingung dia. Ini mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana ini? Eh, nggak biasanya ini. Biasanya sampai di rumah yang teh eh, kopi. Gitu terus ya. Sekarang bawa. Sampai ke sebuah tempat yang indah tadi masuk. Eh, Nah, kita sekarang refreshing di tempat. Masya Allah. Dia menyaksikan pemandangan yang indah, panorama-panorama pantai yang indah. Mubah, bukan perkara yang yang haram para kalau itu. Aja anak-anak, biarkan mereka sejenak bebas berkreasi sana lari semua sana eh? diawasi mereka main bola main apa nyebur segala macam sudah antumnya antumnya jauh sendiri barakallahu itu, santai hmm? santai ada yang jual minuman nah, minuman gitu makan di luar sejenak selesai pulang lagi gembira merasa senang dia Barakallahu fikum. Hadis ini ya ikhwan. Disebutkan dibikin bab oleh Imam Nasai rahimahullah dalam bukunya Ishratun Nisa dengan babu ibahati rajul li zaujatihi nadhara ila la'ib. Bab seorang suami membolehkan istrinya untuk melihat kepada permainan yang mubah. Barakallahu fikum. Kemudian ya ikhwan, satu hal penting yang pa, yang paling antum harus perhatikan ya dalam hadis ini. Yaitu tindakannya Aisyah radhiyallahu taala anha dan respon Rasulullah alaihi salatu wasallam. Antum lihat di sini ya ikhwan bagaimana seorang wanita itu. Wanita itu kepengen di Lupa diam saja ini. Wanita itu kepengen dimanja. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha diajak nonton permainannya orang-orang Habasyah. Semuanya sih gak tertarik ya Habasyahnya ikhwan. Hah? Yang tertarik yang romantisnya tadi. Wanita senang diperhatikan. Wanita senang dimanja. Itu perempuan ya Apalagi masih muda. Rasul merespon. Sudah juga belum melihatnya? Belum, belum, belum, belum. Ntar, ntar, ntar. Jangan buru-buru. Belum merespon. Bangkit lagi. Sudah belum. Ntar, ntar, ntar, belum, belum, belum, belum. Direspon lagi. Sampai betul-betul Aisyah radhiyallahu taala anha yang minta berhenti. Hmm? Ketika anda melihat tanda-tanda sang istri barakallahu fikum ummu fulan tayyib nampak kok anu ini kepengen dimanja, respon. Direspon barakallahu fikum ya. Direspon sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ya kan akan membuat rumah tangga itu betul-betul hidup. Hangat. Suasananya suasana yang indah, romantis, harmonis, menyenangkan. Barakallah itu. Ini yang akan membuat efeknya positif. Anak-anak yang menyaksikan, yang melihat bagaimana eh, kedua orang tuanya berumah tangga dengan rumah tangga yang begitu indah, yang begitu akur, yang begitu menyenangkan, itu sangat-sangat berdampak positif pada kejiwaan mereka. Itu virus sedikit terkait dengan anak-anaknya Barakallah. <clears throat> Barakallah Ini yang ke Nah, dua tiga Yang ketiga Yang berikutnya Yang berikutnya barakallahu fikum Kita membaca sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Ini hadis juga dikeluarkan oleh Imam Nasai rahimahullah karena yang di depan saya ini sebuah kitab namanya Ishratun Nisa karya Alimah Imam Nasai sahibus sunan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha Dia menceritakan, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha. <clears throat> Saya suatu kali pernah ikut safar bersama Rasulullah SAW. <clears throat> Ingat Rasul ketika safar itu mengundi di antara istrinya. Yang keluar undian ikut bersama Rasul SAW. Ketika itu Aisyah yang dapat jatahnya. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha suatu hari saya pernah keluar safar bersama Rasulullah SAW dan ketika itu aku masih langsing. Khafifatul lahm. Kami kemudian singgah di sebuah tempat. Istirahat. Selesai istirahat Rasul mengatakan kepada para sahabatnya takadamu. Wahai para sahabatku duluan. Suruh berangkat duluan. Barakallahu fikum. Sampai jauh, nggak kelihatan. Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ta'ali. Ta'ali usabiquki." Sini, sini. Lomba lari sama saya. Lomba lari sama saya. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, saya pun akhirnya lomba lari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqtu. Saya berhasil mengalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Itu kesempatan pertama. Lama waktunya sudah lupa Aisyah dengan itu peristiwa ya kan. Berkesempatan yang, yang, yang lainnya lagi dapat jatah keluar lagi dengan Rasul. Katanya Aisyah kemudian pada kesempatan yang kedua saya pun keluar lagi bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar. Dan aku sudah gemuk. Wakat hamal lahma. Sebelumnya masih langsing, larinya kenceng. Sekarang sudah agak gemuan. Kita pun singgah di sebuah tempat. Begitu selesai istirahat, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, takadamu. Maju, duluan. Maju semuanya. Rasul mengatakan, ta'ala yusadiquki. Ayo sini, lomba lagi sama saya. Katanya Aisyah, ya Rasulullah bagaimana, bagaimana mungkin saya lari? Saya sudah, sudah, sudah gemuk seperti ini, gak bisa lari. Harus, kata Rasul. Ta'ala yusadiquki. Maka Rasul pun lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha katanya Aisyah, "Fasabaqani." Kali ini Rasul mengalahkan aku. Fadaraba biyadihi katifi wa qala hadhihi fitilka. Lalu Rasul pun memukulkan tangannya ke pundakku sampai mengatakan, "Ini membalas yang sebelumnya." Hmm, satu-satu. Hmm, Sebelumnya saya kalah, sekarang kamu yang kalah. Satu-satu. Hadihi bitilka. Ini hadis disebutkan oleh Nasai rahimahullahu taala dengan bab babu musadaqatir rajuli ahlah atau zaujatah. Bab seseorang suami mengajak lomba lari istrinya. Masya Allah. Aduh Ustaz, saya nggak bisa lari Ustaz loh. Itu kasusnya ketika itu pembahasan lari. Tapi yang dimaukan sekarang ini para fikum, sang suami itu sekali lagi harus pandai-pandai dan cerdas-cerdas menciptakan suasana bahagia yang riang dalam rumah tangganya. Dia menciptakan sebuah permainan atau perlombaan bersama istrinya saja. Bersama istrinya saja. Para fikum. Kita resapi hati sini para fikum bagaimana Rasulullah SAW mengajak Aisyah radhiyallahu taala anha lomba lari. Antum bayangkan, antum hayatnya antum rusak ya ikhwan. Ketika itu Rasul ketika lebaran sama Aisyah, kondisinya lagi marah-marahan, cegel cekilan ataukah dengan riang gembira? Antum bisa menghayati apa enggak? Hah? Ya riang gembira, kayak dulu antum pacaran itu. Nah, tahu pacaran apa enggak ya kan, Hah? Riang gembira, berdua saja dengan istri, lalu lari. Sini sampai sana ya. Itu, ya Rasulullah lari wah gitu. Asik, gitu ya asik, menyenangkan menggembirakan itu semuanya dengan canda tidak ada dengan amarah dan tidak mungkin Anda bisa mewujudkan suasana semacam ini ketika suasananya beku, ketika suasananya kaku, ketika suasananya tidak romantis, tidak harmonis. Buru-buru seperti ini, tidak bakal bisa. Ini menunjukkan suasana begitu renyah, begitu indah, begitu ceria, begitu luar biasa. Lupa lari. Hmm? Bisa antum bayangkan ketika yang jadi wasit itu anaknya antum. Hah? Sama keluarga sih satu keluarga nih, Pak. Ya anak-anak, kalian jadi wasit. Abi, Umi mau lomba lari. Ingat di sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa ya, Pak. Rasul meminta para sahabatnya duluan berangkat. nggak ada lagi orang lain anak-anak masih masih masih mahramnya kalian. Hah? Diwasiti. Ayo be, be siap. Anak-anak diwasit. Satu, dua, tiga, lari. Abi sama uminya yang lari. Anak-anak Hah? yang jadi wasitnya. Ayo be, ayo be, wah seru. Itu tercipta suasana begitu bahagia. Ini ya ikhwan bukan perkara yang tabu, bukan perkara yang jelek. Ini yang mempraktekannya siapa? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ini Rasul langsung yang berbuat yang praktek dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa antum tidak? Atau belum? Sudah belum? Sudah berapa tahun nikahnya ini? Hah? Nah, itu. Contoh ini riwayat yang kita bacakan riwayat hadis rumah tangga Rasulullah SAW. Antum bisa membayangkan rumah tangga yang ceria, rumah tangga yang indah, rumah tangga yang romantis, rumah tangga yang harmonis dengan keluarganya. Ini bisa antum kembangkan, tidak harus lomba lari. Bisa dengan cara-cara yang lain yang memungkinkan dengan kondisinya antum. Nah begitu ya, sesuai dengan kemudahan-kemudahan antum. Intinya adalah menciptakan suasana bahagia. Mustabaqah. Misalkan antum termasuk orang yang miliarder. Kita bicara yang kelas atas dulu, miliarder. Nah, rumahnya antum besar, tertutup, pagarnya besar, belakangnya ada kolam renang. Masya Allah. Senang apa nggak senang? Nah, kalau punya senang. Nah, kalau nggak punya ya ngapain juga mikir gitu ya. Ada kelas itu. Sudah. Dijamin tidak ada orang lain. Ini syaratnya ya, Ikhwan Kenapa? Kalau renang ini masalahnya ya Pak. Hatta anak-anak nggak boleh. Ini kalau renang ya Pak yang, yang saya tentukan ya. Kecuali kalau apa namanya pakai jubah semuanya begitu nggak ada masalah ya Pak. Tapi ini berdua dengan semata-mata renangnya itu, tapi romantisnya itu. Ya, Nggak ada masalah. anak anak semuanya pada di madrasahnya masing-masing, yang fanat, yang banil, yang gede, semuanya sudah pernah berangkat. Sepi, kunci pintu supaya aman, Barakallahu fikum. Hmm. Hah? Yang, ayo belakang yuk. Ngapain? Jebur. Wah, langsung beyur. Berdua saja ya kon ya. Setelah itu ya bayangan sendiri. <laughs> Antum yang tahu bagaimana setelahnya itu. Ya. Paham kan? Iya. <laughs> Dia bayangkan suasana begitu romantis indah ya. Ini bagi yang punya kolam renang. Kalau antum ya nggak mungkin menggunakan kolam renang umum. Nggak bisa ya. Cara yang lainnya lagi. Hah? Ya Allah. Contoh apa lagi yang sekiranya bisa untuk yang kalangan-kalangan eh, bukan yang pilih akhirnya, ya, yang kalangan biasa biasa ya, Kira-kira apa ya, Antum kalau nyuci pakai apa? Mesin cuci apa manual? Manual, masya Allah. Ah, ah. Ya Allah, cuci baju. Atau bisa itu. Dan juga di antara yang dicontohkan Rasul SAW kepada kepada keluarganya, beliau biasa membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Aisyah radhiyallahu taala juga meriwayatkan ketika ditanya oleh sebagian tabi'in apa yang dikerjakan Rasul dalam rumahnya. Dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati fi, mihna di ahli. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana laki-laki yang lainnya membantu keluarganya mengurusi pekerjaan rumah. Hanya saja ketika datang untuk sholat beliau keluar untuk sholat. Ini juga poin berikutnya. Di antara yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya membantu pekerjaan istri. Yang ini ya Ikhwan dinanti nanti oleh para istri. Dinanti nanti oleh para istri. Paling suka, paling senang ketika sosok laki-laki yang satu ini suaminya ini perhatian dengan dirinya dan bantu pekerjaan rumah. Ya Allah surprise. tentunya lagi nggak ada pekerjaan segala macamnya, sudah kamu yang ambil air. Manual tadi ya, manual. Sudah. Hah? Masukkan semua pakaian, kasih kasih yang namanya sabun. Dia akan berbusa, begitu sudah dia direndam. Panggil dia. Ya Hamera. Ya salah. Kayak gitu ya. Hamera gitu. Nah, Siapa mas? Cuci baju Hah? Mau bantu nih? Oh iya Tuh udah siap tuh Ayah gitu, Berdua Cuci baju berdua Dia di sebelah sana Kamu sebelah sini Berhadapan Cuci baju Brr. Mainkan airnya Itu termasuk permainan bukan Evan? Mubah apa nggak mubah Evan? Mubah kan? Akhirnya sambil nyuci baju antum mainan air sama dia. Gembira enggak? Masya Allah luar biasa. Aduh, kalau udah kayak gini ya Evan, nggak mikir usia coba. Ya, nggak mikir usia-usia berapapun. Kalau demikian uh, rumah tangga yang dicontohkan Rasul selalu Alaihi Wasallam bahagia selalu. Ya, dan Rasul sudah berumur ya, Evan. Tidak ada kelas itu. Kalau sekarang sudah, sudah berumur kan ya ketika itu. Nah, seperti itu. Cuci bajunya selesai sambil bercanda ria dengan sang istri. Tidak ada lagi yang tahu, hanya kamu dengan istri dengan dengan anak-anak. Intinya menciptakan rumah tangga yang begitu indah, begitu mesra, begitu harmonis, begitu indah, begitu ceria. Sang suami begitu cerdas, cermat, ha, membuat sang istri tadi itu tenang, nyaman, diperhatikan, diayomi dan sesekali diajak untuk rileks bersama. Masya Allah. <clears throat> gitu ya. Lu kok diam saja. Mm-hmm. Yang berikutnya lagi. Untuk antum nggak usah ya. Waktunya saya sempit ini. Untuk lagi pemarib. Ini untuk yang istri aja ya. Loh kok senyum. Iya. Iya, saya lanjutkan, tapi poin-poinnya terkait dengan antum semua ini ya. Loh kok diam saja. Ini kan lagi membahas bagaimana sosok suami idaman. Ini belum bicara istri idaman. Nggak apa-apa kan? Saya perpanjang ini. Hah? Nggak apa-apa? Antum tidak iri? Loh kok senyum? Dari tadi ustadznya, Masya Allah, menyenangkan umat terus dari tadi ini. Yang lagi riwayatnya pembahasannya masalah suami. Antum aja atau mereka juga dikasih catanya. Nah, itu jawaban yang adil. Berarti antum laki-laki yang normal. Warahmatullahi fikum. <laughs> Nah, itu namanya pancingan ya. Laki-laki juga begitu. Hmm. Dari tadi ustadznya, hmm Laki-laki terus yang kena itu. Ya Allah laki-laki romantis, romantis, romantis. Soal istrinya kapan ini? Ini lagi nunggu-nunggu ini. Kalau untuk kalau untuk kita orang apa sekarang ini? Nanti kalau ada waktu. <clears throat> yang berikutnya. Yang berikutnya barakallahu fikum, kita baca lagi hadisnya Rasulullah SAW. Sekarang dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Disebutkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Karena Jabir bin Abdullah kunna nasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami suatu kali pernah berjalan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala li Rasul bertanya pada aku. Rasul mendekati sahabat Jabir, tanya kepada aku. Atazawwajta, atazawwajta ba'da abik? Apa kamu sudah menikah pasca kematian abimu? Kultunan Sudah ya Rasulullah. Lo ngatakan lagi, "Athayyiban ambikro, Janda atau gadis? Kata Jabir, "Thayyiba." Janda ya Rasulullah. Kenapa kok janda? Diceritakan bahwasanya pasca kematian ayahku meninggalkan saudari saudari yang sangat banyak. Saya punya saudari, saudari yang banyak ya Rasulullah. Saya khawatir kalau saya mendatangkan istri yang seumuran dengan dengan mereka tidak terurus. Maka saya pun menikahi seorang janda untuk mengurusi adik-adik perempuan saya. Itu mulia niatnya, ikhwan. Seorang seorang laki-laki yang betul-betul memperhatikan uh, keluarganya, familinya, saudari-saudarinya, betul-betul memuliakan para wanita dia lebih mengutamakan kemaslahatan saudarinya daripada kemaslahatan pribadinya. Laki-laki kalau nyari janda atau yang gadis kok diem saja. Hah? Normal dong. Normal dong. Gadis itu namanya laki-laki. Tetapi laki-laki yang bertanggung jawab, yang punya tanggung jawab dan bertanggung jawab dengan yang yang dia pegang tadi dia akan merelakan kemaslahatan pribadi untuk kemaslahatan keluarga. Ini dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Rasul mengatakan ketika itu, Halla fikra. Ini yang saya inginkan ya Halla fikra. Lafatnya, Halla fikra tudahikuka wa tudahikuha. al Hadid. Kenapa nggak yang gadis? Kenapa kok enggak enggak kau enggak yang gadis? Tudahikuka wa tudahikuha. Engkau bisa membuat dia tertawa, dia juga bisa membuat engkau tertawa. Ini yang yang saya ingat pada kata-kata tudahikuka wa tudahikuha. Ini hadis dalam bukhari Muslim dibikin dibikin bab oleh Imam Munasai rahimahullah dalam bukunya Isratun Nisa dengan bab mudahakatur rajuli ahlahu. Bab seorang suami membuat istrinya tersenyum, tertawa. Barakallahu fikum. itu pada umumnya mengandung unsur musyarakah bainatsnain. Adanya dua pihak yang berinteraksi. Mudahaka berarti kedua belah pihak. Sang suami berupaya untuk membuat istrinya tersenyum selalu. Istri juga demikian, berupaya untuk membuat suaminya senyum selalu. Itu namanya mudhahaka. Karena bagaimanapun juga yang namanya rumah tangga ada suka dan dukanya. Ada onak dan duri yang menerpanya. Ada gelombang-gelombang muskilah permasalahan yang menerpanya. Ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Iya ya, Pak ya. Tadi kan senang-senang doang ini. Nah, kali ini jangan lupa rumah tangga juga ada suka dan duka. Yang namanya laki-laki dengan pekerjaan dia sehari-hari di luar sana tidak selalu mengalami kondisi-kondisi menyenangkan hati. Terkadang dia mengalami suatu kondisi di mana jiwanya dia lagi sempit, dadanya lagi sempit, lagi sesak, otaknya lagi lagi sudah nggak bisa berpikir, sumpek, budek dan segala macamnya entah dikarenakan muskilah yang dia hadapi atau apa atau apa atau apa. Seperti itu kondisinya. Itu manusiawi. Istri juga demikian. Dalam mengurusi yang namanya keluarga, mengurusi yang namanya anak, mengurusi yang namanya rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kadang mengalami sesuatu yang seperti itu. Jenuh, bosan, letih, payah, sumpek, dah. Kan begitu ya? Ya apa ya? mengalami yang semacam ini. Ini manusiawi. Dalam rumah tangga ada semacam ini. Ini rumah tangga romantika keluarga, rumah tangga. Di sini dalam kondisi-kondisi yang semacam itu barakallahu fikum, sangat-sangat diperlukan untuk mengamalkan prinsip ini. Prinsip mudahakatur rajuli ahlah Bagaimana caranya dalam kondisi yang semacam itu kamu sebagai seorang suami bisa membuat dia tersenyum kembali. Harakallah itu. Antum biasa kerja di luar. Ya perusahaan lah, ya inilah, ya itulah, masya Allah. Berangkat pagi, pulang menjelang asar, atau pulang sore, atau berangkat pagi, pulang zuhur, atau semisalnya. Barakallahu Antum pulang dari luar menuju ke dalam rumah. Barakallahu Biasanya kalau antum datang datang ke rumah, antum mengetok pintu. Assalamualaikum. Disambut oleh sang istri. itu yang salihah ya itu. Masya Allah. Sambut. Hmm? Waalaikumsalam. Dibukakan pintunya kan gitu ya. Ha? Apanya yang dibawa dibawakan sama dia ditaruh di tempatnya, istrinya kemudian didudukkan di, di kursinya, dilepaskan sepatunya, dilepaskan jaketnya dan segala macamnya, didatangkan yang dia suka, minuman yang dingin kek atau apa. Gitu nggak ya para umat Loh, jangan keras-keras bilangnya. Semestinya begitu. Semestinya begitu dalam rumah tangga. Merespon Gitu nggak ya? Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Hah? Kalau ada yang belum, insya Allah diupayakan. Allah Harifiq. Hah? Begitu kan semestinya. Disambut. Kali itu ketika antum pulang dari dari jauh, pulang ke rumah, antum ketok-ketok pintu, nggak ada yang jawab. Tapi antum tahu dengar ada suara di luar eh, di, di, di dalam ada orangnya. Itu rumahnya atom antum buka pintu, nggak ada nggak terkunci. Assalamualaikum. Waduh, nggak ada apa-apa ini. Biasa jadi sambut sama istriku yang tercinta. Sambutannya mana ini? Kok nggak ada ini? Lihat lantainya kok debunya setengah senti ini. Masuk ke dalam ruang tengah kok berantakan semua ini. Kamu jadi laki-laki harus cerdas. Berarti ada sesuatu yang sedang terjadi. Itu laki-laki yang cerdas. Tidak langsung mudah buka pintu. Hei, mana ini? Teriak-teriak begitu ya Ikhwan, Mana ini sambutannya ini? Katanya soliha, katanya humairo, katanya cantik. Mana ini? Itu laki-laki yang Allahul Musta'an. Yang cerdas ya ikhwan. Buka kok ada yang tidak beres ini. Itu harus tahu berarti sedang terjadi sesuatu. Entah mungkin e, anakmu yang nakal, mungkin apa namanya e, istrinya kamu mungkin lagi kepala pusing, atau mungkin dia lagi suntuk dan segala macamnya. Kamu ngerti ada sesuatu. Di sini sebagai seorang suami harus betul-betul hafal bagaimana sikap dan kebiasaan sang istri. Itu suami yang baik. Ah, ini biasanya kalau lagi kayak gini nih Ngumpet di kamar mandi Misalkan Hah? Ngumpet ini Ngumpet ini, mesti ngumpet ini Hah? Dilihat di kamar Anak-anak lagi pada tidur Ini siang hari ini Dilihatin kok sembab semua gitu matanya ini Oh lagi nangis mereka ini Hah? Kok kayaknya ada yang merah-merah gitu ya kupingnya Oh lagi dicewa sama, sama umiknya kayaknya Misalkan gitu. Atau harus melihat sekian banyak korain Gini Ini ngumpet di kamar mandi. Sudah. Disinilah waktunya Barakallahu Fikum menjadi sosok seorang suami yang kebapak-bapaan. Suami yang dewasa. Suami yang diharapkan bisa memberikan perhatian kepada sang istri. Suami yang sabar. Suami yang bisa menerapkan prinsip mudhahakah tadi. Siapa jurus itu. Nanti yang paling tahu. Karena antum yang berumah tangga dengan perempuan tadi, bagaimana cara untuk menaklukkan dia? Nah, Umumnya ya, masuk ke kamar mandi. Nah, kan ngumpet. Di situ dia. Ya. Dalam situ nangis segala macamnya. Nah, ini perempuan ya, Pak. Antum harus paham itu. Caranya gimana? Caranya gimana? Kalau diam saja. Caranya nggak usah banyak bicara. Nggak mungkin dengan kamar mandi. Antum masuk bimbing dia bimbing dia peluk dia berikan rasa perhatian kamu kepada dia pelukan itu maknanya sangat banyak di antara bentuk makna pelukan tadi para kelafikum antum akan bisa menggunakan bahasa tubuh menyatakan kepada dia aku perhatian dengan kamu buktinya dia merasakan kenyamanan ketika itu antum peluk dia antum dilus-lus rambutnya, tenangkan begitu. Sudah tenang, diajak keluar dari kamar mandi. Jangan di kamar mandi, tempatnya setan. ngomong jadi nggak enak nanti. Nah, apalagi bau lagi. Nah gitu ya, dibawa keluar. Kamu tuntun dengan tenang. Entah kamu taruh di kamarnya, kamu atau taruh di, di kursi, dudukan dia, tenangkan dia. Belum. Jangan diajak bicara dulu kamu sudah tahu dia sedang nangis. Berarti ada problem. Berarti dia sedang uh, apa, apa namanya sedang mengekspresikan perasaan dia ketika itu dengan cara menangis tadi. Dia duduk, sudah. Kamu peluk dia. Biarkan dia merasakan kehangatan antum sebagai seorang suami, perhatian antum sebagai seorang suami, curahkan semuanya dengan sabar. Hah? Lo cium keningnya, Sampai dia betul-betul merasa tenang. Di situ baru antum bicara. Kan begitu. Tanya, nah, ada apa? Di sini antum harus menjadi sosok suami yang siap menjadi tempat curhat. Dia siap untuk menyampaikan segala keluh kesahnya di situ. Ada apa? Udah, pasang telinga baik-baik. Dia akan ngomong itu. Hmm, tadi nangis-nangis gitu ya Hah? perempuan ya Evan itu loh fulan anaknya yang ini yang itu entah namanya ini loh si Muhammad ini loh si Yahya ini siapa gitu udah nangis-nangis gitu ya Evan dengarkan baik-baik jadi tempat curhat untuk sang istri dengarkan apa yang disampaikan sama dia sudah dia mengutarakan semuanya puas baru kamu tenangkan keadaannya sabar Urus anak-anak itu sabar. Dapat pahala insyaallah taala. Nah, itu begitu, yang ikhlas. Terus begitu. Sudah. Sekarang ayo. Ini rumah berantakan semua ini. Ya, kita kerjakan eh, sama-sama. Atau kalau kepingin yang lebih zen lagi, begitu antum masuk rumah tadi, eh kan, nggak usah banyak bicara. Antum mau nggak mau ya lepas jaket sendiri, lepas jubah sendiri, baju sendiri, lepas apa namanya uh, sepatu sendiri, sudah. Bereskan semua rumah, beres sapu semuanya yang bersih, yang berantakan dibenahi semuanya, rapi, bagus, sudah nyaman. Baru kamu temui sang istri. Ini lebih afdol, Ini lebih afdol. Hmm? Barakallahu fikum. begitu. gitu ya. Baru kamu jemput dia di kamar mandi tadi, terapkan yang tadi. Begitu dia tenang, dia akan tersenyum. Kenapa? Melihat semuanya sudah beres, sudah rapi, senyum. Hilang kejenuhan, kedongkolan hilang. Itu kamu kasih masukan-masukan, kasih penguat-penguat jiwa, wah kan. Begitu ya, Ikhwan. Dia akan tersenyum kembali. Itu yang namanya mudohaka mudhahaka. Barakallahu itu, Mafhum? Setelah itu kalau ternyata sebabnya adalah anak-anak, nah, pada kesempatan eh, yang yang yang tepat kamu sebagai seorang ayah memberikan masukan kepada anak dengan cara yang baik supaya menghormati ibunya, memuliakan ibunya, berbakti pada ibunya, sampaikan keutamaan-keutamaan disemangati supaya bagus kepada umi-umi mereka. Wahakana. Itu namanya mudohaka. Ya Allah, ya Allah, ada nggak ya suami yang seperti ini? Jangan-jangan itu yang di yang disuarakan sama umat di sana ini. Eh? Ada nggak ya suami yang kayak begini ini? Kok serasa selama ini belum pernah saya merasakannya seperti itu. Hidup kok rasanya monoton aja. Jangan-jangan begitu nih ucapannya para umahat ini. Kalau iya, Allahul Musta'an. Antum sebagai alus sunnah, antum sebagai salafiyin harus menjadi yang terdepan dalam perkara semacam ini. Rasul tidak hanya mengajarkan masalah akidah, tidak hanya mengajarkan masalah manhaj, atau masalah tauhid, atau masalah sunnah, atau yang lainnya. Juga mengajarkan bab-bab muamalah rumah tangga seperti ini. Sangat detail, sangat rinci. Tidak layak ya akhi. Seorang sunni salafi ribut tok air rumah tangganya itu. Nyuntuh siapa kamu? Nyuntuh Rasulullah. Ini riwayat riwati Ya, Romantis, harmonis, ya kadang sih ribut. Kadang, yang namanya rumah tangga manusia kadang. Tapi Rasul bisa e, melaluinya dengan dengan baik. Kasus ilah dan segala macam terjadi. Ya. Tapi itu nggak sering. Barakalafikum. Ini Rasul. Mestinya rumah tangga dan rumah tangga salafiyin itu harmonis, romantis-romantis, semuanya menyenangkan. Tidak banyak ribut. Jadi suami yang betul-betul soleh. Jadi istri juga betul-betul salihah Begitu. Ya apa ini? Ngaku sebagai seorang sunni salafi. Ribut sama istrinya. Dikit-dikit cerai. Hmm. Istrinya dikit-dikit minta hulu. Ceraikan aku. Ketus gitu ya, ya. Apa ini? Apa sebabnya ini coba? Diteriti, dicek dan segala macamnya. Ternyata perkaranya sungguhnya bisa, di, bisa diper, diperbaiki. Selama ini ternyata sang istri itu menyampaikan keluhan-keluhannya kepada sang suami. Suaminya budak. Tidak pernah mendengarkan kata-kata wanita, kata-kata istri. Nah, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan ininya, sibuk dengan itunya, segala macamnya. Akhirnya, ya perempuan ya kawan. Kalau nggak berekspresi nangis, ya efeknya tak cerai. Gak ada lagi. Nah, Atau selama ini mungkin sang suami arogan. Mintanya ditunaikan haknya dia. Lupa dengan haknya sang istri. Ketika sang istri tadi itu tidak melaksanakan apa yang diinginkan, uring-uringan, marah-marahan dan segala macam. Nah sepantasnya. Sudahkah anda mengamalkan poin-poin tadi dengan baik dan benar? Itu dulu. Sudah belum? Loh kok diem saja ini? Sudah belum? Ya sebagian besarnya baru dengar Ustaz. Baru dengar. Ngamalkannya? Lah itu. Insya Allah Ustaz setelahnya akan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Amalkan dulu. Jangan hanya ribut urusan cerai khulu, cerai khulu, cerai khulu, cerai khulu Ya orang awam. Ahlu sunnah salafiyin demikian rumah tangganya. Mereka adalah orang yang paling semangat mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf orang yang paling semangat mengamalkan sunnah Rasul SAW dan Rasul mencontohkan sunnah beliau dalam rumah tangga seperti ini. Itu saya mungkin bahasa saya masih kurang kurang rinci gitu ya ikhwan. Karena saya nggak bisa dengan bahasa-bahasa puitis. Ini kalau yang menyampaikan orang yang masya Allah tuh bahasanya puitis-puitis gitu ya ikhwan. Wah, ini bisa lebih syahdu lagi. Bisa lebih romantis lagi ya ikhwan. Barakallah itu. Gitu ya. Tunaikan dulu ini semuanya. Terutama antum sebagai kepala rumah tangga. Dah gantian. Sekarang barakallahu fikum hal-hal yang harus diperhatikan oleh para ummahat, para istri di dalam mengarungi rumah tangganya. Sekali lagi harus melihat bagaimana sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana bimbingan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk wanita muslimah dalam bab ini. Jika lihat bagaimana para sahabiat, para nisa salafiyat di dalam membangun rumah tangganya barakallahu fikum. Naam. Sekali ini kita bacakan beberapa riwayat barakallahu fikum terkait dengan masalah hal-hal yang harus dikerjakan kaum wanita terkait dengan istri, eh, terkait dengan suaminya. Yang pertama, disebutkan dalam sebuah hadis Hadis ya ikhwan barakallahu fikum yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Al-Baihaqi dalam sunannya, Barakallahu fikum. Dari Abdullah bin Mihsan dari amehnya. Dari amehnya. Dia menceritakan dia pernah masuk ke rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk sebuah hajat. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menunaikan hajatnya dia. Begitu selesai hajatnya dia, Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada perempuan tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzatu ba'lin?" Adzatu ba'lin, apakah engkau wanita yang sudah punya suami? Sudahkah anti bersuami? Dikatakan, "Na'am." Iya. Iya, aku sudah bersuami. Qala kata Rasulullah SAW, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana kamu dalam menunaikan hak-hak suamimu? Qalat katanya sang wanita, "Ma'alu." Ai mau kosir fi khidmatihi. Aku tidak pernah kurang dalam mengkhidmat suamiku illa ma ajastu an kecuali yang saya tidak mampu. Jawabannya maksimal. Saya sudah maksimal mengkhidmat, melayani, menservis suami saya. Kecuali yang saya tidak mampu. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda um-, <coughs> kata Rasulullah umburi aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan di mana posisi kamu dari sang suami ini. Sesungguhnya suamimu itu surga bagimu atau neraka bagimu. Surga bagimu kalau engkau wahai wanita muslimah betul-betul menunaikan hak-hak sang suami dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran maksimal. Kecuali kamu tidak mampu. Disitulah ladang pahala bagi kamu. Sumber fadilah bagi kamu. Itulah jalan menuju surganya Allah bagimu. Jannatuki. Suamimu itu juga bisa menjadi neraka bagi kamu. Ketika kamu sebagai seorang wanita tidak perhatian dengan hak-haknya. Tidak pernah mentaati dia, tidak pernah menunaikan haknya, membuat marah sang suami, membuat tidak ridho sang suami. Wah, apalagi kamunya kemudian berbuat perkara-perkara yang mungkar, nusus, dan segala macamnya. Neraka bagi kamu. Unduri aina anti minhu. Ini bimbingannya Rasul alaihi salatu wassalam nasihat untuk segenap muslimah muslimah terutama untuk para ummahat, para akhwat ahli sunnah salafi. Di sini sangat jelas yang diinginkan Rasulullah alaihi salatu wassalam seorang wanita muslimah betul-betul menkhidmat melayani, menservis sang suaminya dengan sempurna semampu dia. Barakallahu Ditunaikan hak-hak suami dengan sebaik-baiknya. Semakin sempurna, semakin salihah. Barakallahu Juga disebutkan dalam hadis yang lain dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya juga nasai dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa kata Abu Hurairah Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang wanita yang terbaik. Luar biasa. Wanita yang terbaik. Kalau katakan khair, urusan syar'i luar biasa. Terbaik di sisi Allah Azza wajalla. Kala maka Rasulullah SAW tolong cermati baik-baik ayuhal ummahat ayatuhal ummahat sifat-sifat wanita khairunisa ini dan hendalah engkau berlomba-lomba untuk memiliki sifat-sifat ini dan ketika engkau wahai ummahat memiliki sifat-sifat semacam ini dijamin akan mendatangkan cinta sang suami Dijamin insya Allah sang suami tidak akan tolah toleh kecuali hanya kepada kamu. Ia nolehnya untuk mengamalkan sunnah, tapi tidak bakal menyanyiakan dirimu. Barakallah itu. Kata Rasulullah SAW, khairun nisa wanita yang terbaik itu ialah allati tuti'u idza amar. Taat ketika suami memerintah ini yang pertama. Menjadi sosok istri yang taat. Istri yang patuh terhadap suaminya. Ingat bimbingan Islam ada ketentuan. Ketaatannya dalam perkara perkara yang ma'ruf, yang syar'i atau perkara-perkara yang mubah. Tidak boleh mentaati dalam perkara-perkara yang maksiat. Jadilah istri yang taat jadilah istri yang patuh. Kerjakan ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, mengharapkan pahala dari Allah semata. Supaya jangan jadi beban. Ketika motivasi kamu, wahai ummahat, ialah karena Allah Azza wa Jal, ikhlasun niyah karena Allah Azza wa Jal, ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah semata, kamu akan bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Tiap kamu mengerjakannya yang kamu ingat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Bukan beban, beban, beban, beban. Kerjakan. Barakallah itu. Wanita yang cerdas ini mumayizat ya, Sesuatu yang istimewa apa dia Wanita yang solehah yang cerdas tahu hal-hal yang membuat senang sang suami sehingga tahu apa yang dia kerjakan dengan tanpa menunggu suaminya memerintah. Cerdas. Nyari yang cerdas susah. Hmm. itu. Paling tidak yang ini. Allati tuti'u iza amur. Barakallah itu. Paham insyaallah ya? Hadha wabah. Yang namanya suami, suami kepala rumah tangga. Yang namanya suami, suami dialah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa sebagai pemimpin para wanita. Yang namanya suami, suami biasa ngatur. para kelas itu. Yang ini harus dipahami. Ketika suamimu lagi santai, contoh ringan. Lagi santai sore-sore, taklim lagi libur. Enggak ada taklim barakallahu fikum, santai di rumah, hujan turun. Barakallahu fikum, suasana agak sedikit sejuk, dingin. Lagi santai di kursinya manggil Hamira teh panasnya. Gitu ya. <clears throat> Wajar atau enggak wajar? Wajar. Tapi yang jadi masalah itu istri lagi ngurusi anaknya. Anaknya lagi ganti popok lah, lagi apalah, atau lagi-lagi menyusu. Sini ujian kamu. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata penolakan. Jangan, itu bukan khairun nisa. Tapi harus menunjukkan menunjukkan sikap siap walaupun tunggu sebentar kan begitu merah teh panas oh, gitu ya ya sebentar ini lagi menyusui anak gitu nah, atau bisa sambil kamu mau menyusui bikinkan teh panas ini di rumah nggak ada siapa-siapa ya Van hanya ada kamu dengan suami para kelas itu ada anak-anak kamu tutupi kan begitu sambil nyusui bikin teh maksud kita menjerang air siapkan tehnya dan kamu harus tahu apa kesukaan suami, senang teh tubruk apa senang teh celup. Ketika teh celup yang yang yang rasa apa ini? Yang teh kulit manggis apa yang mana ini ya kan? Yang apa merek yang dia suka? Ketika dia kesukaannya banyak ngomong. Yang mana ini? Tongci, sastra, atau yang apa ini? Atau sariwangi gitu. Yang harum Antum harus paham. Perempuan harus paham bahasa-bahasa sinyanya sang suami yang harum. Kalau yang harum berarti tongci. Kan gitu ya kan ya. Harus paham. Bikinkan. Sambil kamu menjerang siapa, bikinkan, subuhkan. Akan sangat bagus ketika kamu mendampingi sang suami. Kamu di sebelahnya dia nyusui anak. Barakallahu itu, Nah, itu namanya istri yang taat. Ringan ya kawan ya. Masya Allah. Tapi jangan dikira kemudian para ummahat itu dengan serta-merta bisa melaksanakan yang semacam ini. Kalau lagi santai mungkin, kalau lagi sibuk. Terlalu banyak dan terlalu sering dapat laporan sampai ke telinga saya ini laporan-laporan dari umahat-umahat tidak langsung segera melaksanakan pesan suami. Banyak di kalangan mereka suruh bikin sendiri. Hmm. Homero, pe panasnya. Homera, Homero, Homera, Homero. <laughs> Teh saja kok nyuruh-nyuruh gitu loh. Ini lagi sibuk, ini lagi nyusui yang bayi ini loh. Homera, Homera, Homera, Homera. Subhanallah. Ini wanita terkadang mengucapkan begini tanpa dia sadari ya. Tapi itu sesuatu yang betul-betul sangat menusuk dalam hatinya kaum laki-laki. Loh, saya mengajak atau menghayati kehidupan. Ya Pak ya? Ringan. Antum bisa membuat teh itu bisa. Tidak ada yang bilang nggak bisa. Tapi yang namanya laki-laki kepingin dibikinkan sang homeroknya ini. Ya Pak ya? Sisi itunya. Dalam kondisi yang semacam itu ternyata kamu nggak perhatian. Dengan senanya kamu mengatakan Omera, oh, Omera, oh, Omera, oh, Omera. Bikin sendiri sana. Itu langsung beng, menghujam dalam jiwa sang suami. Tolong camkan baik-baik. Kalau sang suami tadi bisa sabar, penyabar, mengerti kondisi yang ada, mungkin dan bakal keluar. Kalau tidak, itu menjadi benih-benih yang nggak sehat. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian sang laki-laki tadi itu kemudian kurang maksimal di dalam menunaikan hak kamu sebagai istri. Hmm? Jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian laki-laki tadi senang di luar rumah. Mending sama ikhwan-ikhwan. Gahwah ada, syahi ada, enak sudah. Nah gitu ya. Jangan salahkan siapa-siapa. Harus, harus introspeksi diri. Suamimu itu raja. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wanita salafiyah ketika menghadapi suaminya itu seperti menghadapi seorang raja. Betul-betul dihormati, betul-betul dimuliakan, betul-betul diistimewakan. Suamimu siapa lagi? Barakallahu fikum. Allati tuti'u idza amar. Ingat baik-baik, itu sifatnya khairun nisa. Wanita yang terbaik. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah beban. Kerjakan dengan penuh keikhlasan, tulus, ingat baik-baik, ini berpahala. Inilah dengan pahala. Ini sebagai upaya menjadi khairun nisa. Ini jalan menuju ke dalam surga. Itu motivasinya. Allah itu. Sehingga sesulit apapun, seribet, seribet apapun, kamu akan berusaha untuk mengerjakannya untuk meraih pahala tadi. Barakulahikum. Tolong diresapi hayati baik-baik Barakulahikum supaya semuanya segera dibenahi lagi benang-benang kusut yang mulai nempel-nempel dalam rumah tangga diuraikan kembali sehingga semuanya menjadi rumah tangga yang indah, rumah tangga yang harmonis Barakulahikum. <clears throat> Mau lagi apa enggak? Ya lagi yang kedua juga belum disebutkan. Ada waktu 10 menit. Yang kedua, sifatnya khairun nisa. <clears throat> Kata Rasulullah SAW, "Watasurru idha nadhara." Sedap mata memandang. Barakallahu Yang mandang siapa ini? Sang suami. Suamimu itu sedap matanya memandang dia. Membikin dia bahagia. Membikin dia terpesona ketika memandang dirimu. Barakallahu fikum. Ini lafadznya umum. Memandang istri kemudian dia bahagia. Itu meliputi sesuatu yang maknawi. Akhlakmu bagus. Muamalah kamu baik. Adabmu, sopan santunmu. Rumah tangga kamu dengan dia bagus. Sehingga betul-betul terpesona melihat wanita yang solehah ini. Gak salah milih dirimu. Itu maknawi. Ini sangat penting. Yang kedua, bahir hadis ini ya, Pak. Wa idza nawara. Terpesona dengan penampilan kamu. Ini syai'un hissi yang konkret. Barakallahu Kalau yang satu ini harus di depan sang suami saja. Semakin sedap dipandang, semakin solihah semakin bisa mempesona sang suami, semakin khairun nisa. Semakin jadi perempuan yang terbaik. Di depan suami saja yang seperti ini. Hatta anak-anak jangan terlibat dan tidak boleh terlibat. Sesuatu yang bikin kamu terpesona soalnya itu. Hanya kamu saja yang terpesona. Anak kamu gak boleh terpesona. Berdua. Masya Allah ekspresikan sudah. Selebihnya kembali kepada masing-masing wanita. Dia yang paling tahu bagaimana membuat sang suaminya itu tidak bisa mengedipkan matanya. Masya Allah. Betul-betul tercengang. Ya, terpesona. Dan itu pandangan halal kepada sosok wanita yang halal bagi dia. Barakallahu fikum. Jangan terpesona melihat yang di luar sana. Begitu. Itu pandangan ke arah yang haram, bukan istrinya. Supaya suami kamu tadi matanya tidak kesana kemari, jangan jelalatan. Kamu sebagai seorang istri harus betul-betul memiliki penampilan yang menarik. Yang menyenangkan yang sedap, yang mempesona. Semakin mempesona, semakin menarik, semakin menyenangkan sang suami, semakin solihah. Itu bukan perkara yang tabu untuk suami sendiri, di depan suami sendiri. Dan Rasul yang menyebutkan sifatnya ini. Watasuru idza nadhara. Di sini wanita harus tahu betul kesukaan-kesukaan sang suami. Jangan dijabarkan ya. Jangan disafarkan ya. Loh, disafarkan? Jangan. Eh, banyak <laughs> yang gitu ya. Intinya wanita yang solihah tahu betul kesukaan sang suami terkait dengan penampilannya, terkait dengan fisiknya, terkait dengan aromanya dan segala macamnya paling tahu. Ngerti suami tidak senang aroma begini, senang gini harus tahu. Harakallahu itu. Terutama ketika sang suami itu datang dari jauh. Nah, itu. Dari jauh. Itu saat-saat untuk memperkokoh, memperkuat, merajut dengan lebih kokoh lagi benang-benang cinta, tali-tali cinta dalam rumah tangga. Masya Allah. Kalau seperti ini kondisinya para ummahat, para nisa salafiyat, hmm tidak bakal tolak toleh itu sang suami sudah. Nolehnya cuma karena mengamalkan sunnah. Nah iya. Paham tuh? Wa ida nawa. nadha. Naam. Makanya Islam sangat keras ancamannya. Sangat-sangat keras ancamannya ketika ada sosok wanita yang mempersembahkan pesona-pesonanya untuk yang oh, untuk oh, untuk laki-laki yang bukan suaminya. Kan nah gitu ya, dikecam dengan keras, dikatakan sebagai ini, sebagai itu dan segala macamnya. Keras. Islam hanya memperbolehkan hanya untuk sang suami saja. Jadi jadi ummahat, jadi wanita salihah itu jangan acak-acakan penampilannya itu. Apalagi aromanya aroma bawang terus. eh? Atau aromanya aroma Ngelek ini dan segala macamnya. Bagaimana suami kamu nggak lari? Bagaimana suami kamu tidak apa namanya noleh kepada yang lainnya lagi? Hmm, sementara kamu sendiri nggak maksimal dalam mengurusi sang suami. Maksimal. Karena itu Kata tadi perempuan la alu illa ma'ajastu'an Aku tidak kurang dalam mengkhidmat sang suami kecuali yang saya tidak mampu. Barakallah. Paham insyaallah ya? Masya Sekarang yang senyum-senyum para ikhwan-ikhwan dan para apa. Didambakan selalu, dinanti selalu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, Wa watahfaduhu fi nafsiha wa malih di antara ciri-ciri khairun nisa sebaik-baik wanita adalah dia menjaga suaminya pada dirinya, diri sang istri dan pada harta sang suami. Artinya dia menjadi wanita yang setia, tidak mengkhianati suaminya, tidak terbersit sedikit pun dalam benaknya untuk selingkuh atau main belakang. Dia menjaga dirinya untuk sang suami. Dan wanita yang betul-betul mengerti tentang kondisi keuangan sang suaminya. Dia menjaga harta sang suaminya. Tidak dia gunakan untuk foya-foya dan semisalnya. Dia gunakan untuk ke ke kepentingan dia sehari-hari dan juga untuk anak-anaknya atau untuk perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Wa fi nafsiha wa Inilah yang namanya khairun nisa'. Seperti inilah semestinya para ummahat terutama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah salafiyat seperti ini dikarenakan mereka lah orang-orang yang sudah berkomitmen untuk mengamalkan sunnah rasul alaihi salatu wassalam tidak hanya perhatian dengan masalah akidah perkara ibadah perkara yang lain-lainnya tapi juga perhatian dalam perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan rumah tangga amalkan bimbingan Rasul ini dalam rumah tangga. Kerjakan dengan penuh keikhlasan. Ini saya ulang berkali-kali. Ini motivasi yang membuat kalian semuanya ringan mengerjakannya. Tidak merasa direndahkan, tapi merasa hormat, merasa mulia ketika bisa mengkhidmat sang suami dengan khidmat yang paling maksimal. Barakallahu. Setengah nama ya, Cukup dulu ya. Diteruskan lah ya habis Hah? Diteruskan. Tayyib. Kita istirahat dulu. Nanti insya insyaallah Ba'adil Mahrib saya menyampaikan satu riwayat lagi, satu hadis lagi barakallahu fikum masih berkaitan terkait dengan apa yang, di, yang harus dikerjakan oleh kaum wanita muslimah. Nanti selebihnya bila ada yang mau dipertanyakan dipersilahkan barakallahu fikum.